wajahnya berjabat tangan ketika berjumpa wa basyasyatil wajhi dan sunahnya bermuka ceria wa takbilu yadir rajul soleh dan mencium tangan orang soleh wa takbiru waladihi syafqatan mencium anak karena sayang wa mu'anaqatul qadim min safarin memeluk orang yang baru datang dari safar wa karahiyatul inhina dan makruhnya inhina menunduk kita telah sebutkan banyak bab dalam eh, poin ini telah kita sebutkan tentang sunnahnya berjabat tangan kemudian pembahasan tentang mencium tangannya orang soleh Kemudian telah kita bahas juga tentang memeluk orang yang baru datang dari safar dan kita telah jelaskan juga tentang wakarohiyatul inhina makruhnya inhina menunduk <clears throat> masih ada dua poin yang e, belum kita bahas yaitu poin basyasyatil wajhi sunnahnya bermuka ceria ketika berjumpa dengan saudaranya. Kemudian mencium anak karena sayang. Masih tersisa dua hadis dalam bab ini. Kita akan membahas tentang sunnahnya bermuka ceria ketika berjumpa dengan saudaranya. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, Wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik Rawahu Muslim Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada saya La tahqiranna minal ma'rufi syai'an kamu jangan meremehkan kebaikan apapun. Walau antal ko akhaka biwajhin tol <clears throat> walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Ruahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. <clears throat> ini hadis yang sangat bagus berbicara tentang bagaimana adab seorang muslim. Seorang muslim itu harus menampakkan keceriaan. Jangan sampai seorang muslim itu menampakkan kesedihan. Oleh karena itu, menampakkan keceriaan, menampakkan kebahagiaan kepada seorang muslim ketika berjumpa, ini merupakan sodakoh. Maka wajah yang berseri-seri ketika bersaudara dengan e, berjumpa dengan saudara kita, itu termasuk sodakoh. Maka Seorang muslim itu jangan menampakkan kesedihan di hadapan temannya. Jangan menampakkan e, malapetaka di hadapan temannya. Seorang muslim itu dia harus menampakkan di hadapan orang lain itu dalam posisi yang paling sempurna. Dan itu yang dijalankan oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau orang-orang melihat mereka, sepertinya mereka itu nggak punya masalah. Tidak pernah punya masalah mereka ini. Bahkan orang-orang yang selain sahabat itu, kalau melihat para sahabat, seakan-akan mereka itu orang-orang kaya. Mereka tidak mau diberikan perhatian, dikasihani, nggak mau. Sehingga semua orang itu menganggap mereka itu orang kaya. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, pujian kepada mereka. Orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang awam, yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Allah telah berfirman, <clears throat> orang-orang yang tidak mengetahui kondisi mereka, mereka pasti akan mengira bahwa para sahabat adalah orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena tidak pernah bergantung sama orang lain. Oleh karena itu, para sahabat itu kalau sudah berjumpa dengan saudara mereka ditambahkan kebahagiaan. Seakan-akan mereka itu gak punya masalah. Padahal masalah yang mereka Eh, terima permasalahan dunia yang menimpa mereka itu kalau ada orang lain menerima masalah seperti itu nggak akan kuat. Maka kehidupan dunia itu pasti akan ada masalah. Kalau kita mau lari dari masalah, tidak akan selesai di dunia. Masalah terus akan ada. Dan masalah itu semuanya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keimanan masing-masing. Tetapi yang membedakan itu adalah bagaimana cara menyikapi. Mungkin ada satu masalah sama. Masalahnya sama, masalah sakit atau urusan keluarga atau masalah keuangan, sama saja. Yang menerima dan yang menimpa masalah itu bukan hanya kita saja, banyak. Tetapi cara menyikapi yang berbeda. Sehingga dalam menyikapi masalah-masalah itu itu yang membedakan adalah hati masing-masing. Terkadang ada orang yang ditimpa sebuah masalah yang sangat besar sekali, berat sekali, bagi dia santai saja. Kenapa? Karena hatinya. Ada orang yang ditimpa masalah kecil, sudah stres, sudah pusing, kemudian sudah putus asa. Kenapa? Karena hatinya tidak bisa. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan dunia itu harus mengatur hati. Hati itu paling penting. Dan kita itu harus tampakkan kepada saudara kita, kita itu orang yang orang yang bahagia dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kita tampakkan di hadapan orang lain itu kita itu orang yang melas, butuh belas kasihan sama orang. Kita tampakkan kita itu nggak mampu, kita tampakkan kita itu sedih, kita tampakkan kita itu murung. Seakan-akan setiap ketemu sama orang lain mesti curhatnya masalah terus. Jangan, apalagi dengan niatan supaya kita dibantu sama saudara kita. Kalau hati kita sudah bergantung seperti ini, bergantung kepada orang lain, dan kita melupakan Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi budaknya orang lain. Setiap hati yang bergantung kepada selain Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi budaknya. Sedangkan kita seorang muslim itu, hati kita kita gantungkan kepada Allah Ta'ala, kita menjadi budaknya Allah Ta'ala. Tetapi jangan sampai kita menjadi budaknya manusia. Terkadang kita curhat kepada orang lain, tentang masalah kita, kita curhat panjang lebar. Padahal orang yang kita curhati itu mungkin dia juga punya masalah seperti itu. Tapi kenapa kita nggak bisa memangku jabat uh, uh, permasalahan seperti itu, sedangkan orang yang kita curhati itu dia santai saja. Itu semuanya tergantung kepada hati masing-masing. Oleh karena itu, termasuk perkara yang mulia sekali bagaimana kita itu bisa menghadirkan kebahagiaan dalam hati saudara kita. Walaupun cuma sekedar dengan wajah yang berseri-seri. Kita membuat orang lain bahagia dengan muka kita yang berseri-seri itu sudah luar biasa. Itu itu sodakoh kita. Itu termasuk sodakoh dari kita. Maka wajah yang berseri-seri itu merupakan kebaikan. Jangan kita remehkan. Dan itu merupakan metode dakwah terbaik. Metode dakwah terbaik ini seperti ini. Dan sekarang ini metode ini dipakai sama orang-orang kafir. Orang-orang eh, orang-orang yang berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin di kampung-kampung itu. Mereka metodenya ini. Mereka itu metodenya Rasulullah SAW itu dipakai sama mereka. Mereka berusaha mencari tentang metodenya Islam. Kenapa Islam itu sampai menjadi negara terbesar Kekuasaannya luar biasa, padahal dalam jangka waktu yang tidak panjang. Tidak panjang, tetapi sudah melakukan banyak negara. Maka mereka mempelajari tentang Islam, bagaimana bisa Islam itu bisa menguasai dunia waktu itu. Rupanya ketika banyak dikaji sama mereka, akhirnya mereka praktekkan. Ketika mereka praktekkan, hancur juga Islam sekarang ini. <clears throat> Dan mereka sekarang orang kafir bisa memimpin. Terkadang masalah-masalah yang remeh seperti ini. Masalah-masalah yang remeh seperti ini, terkadang kita tinggalkan sebagai seorang muslim, dipakai sama mereka. Dipakai sama orang-orang kafir, yaitu bagaimana mereka itu berwajah ceria. Ketika berjumpa dengan manusia. Demikian juga di antara metode Rasulullah SAW yang mereka praktekkan itu, Rasulullah SAW itu sering mengasihi. Orang kalau baru kenal sama beliau, pasti dikasih sama Rasulullah SAW. Sehingga banyak orang-orang zaman dulu itu, orang-orang itu masuk Islam karena harta. Dan itu diyakini oleh para sahabat. Sampai para para sahabat sebagian mengatakan kami dulu masuk Islam karena harta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu orang yang terus mengasihkan kepada kita. Tetapi ketika kita sudah masuk Islam, kita mempelajari Islam, maka Islam itu lebih kita cintai daripada dunia kita. Dan itu sekarang dipakai sama orang-orang kafir. Oleh itu misionaris-misionaris kampung-kampung itu di kampung-kampung metodenya seperti ini. Dan itu metode paling tepat dan paling berhasil. Daripada cuma metode ceramah, daripada cuma metode orang itu ngajak ke masjid. Metode terbaik adalah langsung kita itu memberikan bantuan kepada seseorang. Itu metode yang tidak bisa kita, yang tidak bisa mereka bantah. Oleh itu sekarang kenapa gerakan gersenisasi itu berkembang di Indonesia luar biasa sampai ke pucuk-pucuk pedalaman, ini banyak mayoritas sekarang kampung-kampung jadi orang Kristen. Apalagi kalau kita, saya sendiri orang Salatiga, paham sekali. Bagaimana dakwah kristenisasi di kampung-kampung itu sangat mengerikan. Mereka berani bikin gereja misalkan di sebuah kampung muslim. Tidak ada orang Kristen. Tetapi dalam waktu beberapa waktu tahun lagi, semuanya jadi orang Kristen semuanya. Sampai ada di antara kampung itu ada namanya kampung salib. Itu dulunya semuanya orang muslim. Semuanya pindah menjadi orang Kristen. Kemudian dibangun gereja besar sekali. Itu dari kota Salatiga kelihatan. Yaitu di atas gunung. Dan kita e, saya pernah ke sana itu menyaksikan bagaimana semangat berdakwahnya mereka. Itu kita nggak ada apa-apanya. Dan ketika saya tanya strateginya mereka itu bagaimana kok sampai banyak orang-orang itu yang murtad dari agama Strateginya gampang. Strateginya kasih duit saja mereka itu. Apalagi orang-orang kampung, orang-orang kampung itu strateginya bagaimana? Mereka dikasih pinjaman uang. Apa atau dikasih pinjaman sapi. Itu senang sekali orang-orang kampung. Ketika mereka itu sudah minjem sapi, nanti ada di antara mereka yang nakal, kemudian sapinya dijual. Ada juga yang sapinya mati. Datang ke gereja, tidak ada masalah. Kasih lagi sama mereka. Mereka tidak pernah marah, tidak pernah ngungkit-ngungkit pemberian. Mereka baiknya luar biasa. Akhirnya hati mereka tetap jatuh jungkil. Masyarakat itu sampai berbondong-bondong masuk Kristen. Satu kampung semuanya jadi orang Kristen. Bahkan musolanya dijadikan kandang kambing setelah itu sama mereka. Dan itu terjadi. Dan kita sekarang, sekarang metode dakwah itu mereka jalankan. Metode dakwah Islam tetapi sekarang orang muslimnya jauh dari metode ini. Sehingga terkesan dakwah Islam itu kasar. Dakwah Islam itu keras. Tidak ada kelembutan dalam dakwah. Dan itu sekarang terjadi. Oleh itu apalagi media miliknya orang kafir. Seakan-akan ketika orang Islam itu amar ma'ruf naik mungkar. Sampai merusak, sampai membakar, sampai mukul-mukuli orang-orang yang di tempat prostitusi misalkan Langsung mereka expose. Ini loh Islam seperti ini. Dan memang ada orang-orang dari Islam itu ada yang tidak punya sifat kelembutan dalam berdakwah. Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW luar biasa. Rasulullah SAW itu orang yang paling bijak. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Terkadang dakwah beliau itu keras. Kepada siapa? Kepada orang yang memang layak untuk dikerasi. Kalaupun dia dikerasi, tidak mungkin dia itu murtad dari agama. Ada orang yang dia itu belum bisa untuk dikerasi ketika berbuat kekeliruan, maka Rasulullah SAW itu berbuat kelembutan. Itu semuanya metodenya ada. Dan ini semuanya sekarang yang mempraktekkan malah bukan kita. Oleh itu kalau kita perhatikan misalkan, terkadang metodenya Rasulullah SAW itu berbeda-beda. Cara mengingkari kemungkaran misalkan. Ketika ada seorang sahabat yang berbuat keliru. Usama bin Zaid Usama bin Zaid itu kalau kita lihat secara dohirnya itu dia sudah memang tepat <clears throat> yaitu ketika berjihad mengopong sebuah kampung akhirnya ketika berperang itu ada orang yang paling banyak orang kafir yang paling banyak membunuh kaum muslimin sehingga dipantau sama beberapa orang orang ini dan itu paling banyak berperang yaitu orang kafir itu paling banyak membunuh Akhirnya ketika orang kafir itu terdesak, orang kafir yang paling banyak membunuh itu melarikan diri. Dikejar sama Osama bin Zaid dan, dan satu orang ansor. Ketika sudah terdesak orang ini tidak bisa melarikan diri, kemudian tombak sudah diangkat ke atas, pedang sudah dihunuskan, tinggal tebas lagi mati orang ini. Kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Akhirnya sama orang Ansor tombaknya diturunkan. Tidak jadi. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kalau Usama bin Zaid tidak terima. Akhirnya tetap pedangnya dihunuskan kepada orang itu sampai meninggal dunia orang ini. Berita ini sampai ke Rasulullah SAW tentang orang yang mau dibunuh baca syahadat. Padahal dia sudah membunuh banyak kaum muslimin. Beritanya sampai ke Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah marah luar biasa. Rasulullah panggil Usama bin Zaid mengatakan, ya Usama, apakah benar kamu sudah membunuh orang yang sudah membaca la ilaha illallah. Maka Osama mengatakan, ya Rasulullah, ini kondisinya sudah seperti ini. Dia sudah membunuh banyak kaum muslimin. Kemudian ketika terdesak mau mati, dia baca syahadat. Pasti orang itu meninggalnya uh, bersyahadatnya itu karena takut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala syakok ta'an kolbihi. Apakah kamu tidak bedah dulu dadanya? Supaya kamu mengetahui dia itu membacanya karena takut mati atau karena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah itu mengatakan, ya Usama, bagaimana nanti di hari kiamat ketika syahadat yang dia bawa, yang dia baca, membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya Usama ini mengatakan, Ya Rasulullah, tolong maafkan saya. Maka Rasulullah SAW cuma mengatakan, wahai Usama, bagaimana dengan kalimat La ilaha illallah, yang nanti akan membantah kamu di hadapan Allah Ta'ala. Sampai apa kata Usama? Perhatikan, saking marahnya Rasulullah itu, sampai Usama mengatakan, Demi Allah, kalau seandainya di waktu itu saya belum masuk Islam. Kenapa? Saking kerasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Usama. Bahkan beliau takut sekali sampai akhirnya mengatakan jika seandainya waktu itu saya itu belum masuk Islam. Rasulullah SAW marahnya keras seperti ini. Kenapa? Karena sahabatnya siap untuk dimarahi. Tetapi kondisinya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang belum siap untuk dikerasi dalam ingkarul mungkar. Ketika ada seorang badui, kisah terkenal sekali, kencing di masjid. Coba kayak apa kencing di masjid? Kita melihat masjid, masjid sangat terhormat. Tetapi ketika ada orang masuk masjid, dia berbuat sesuatu yang sangat keji. Sampai kencing dalam masjid. Pasti orang-orang itu pasti marah. Tetapi Rasulullah SAW melihat siapa orang itu. Apakah orang itu sudah cinta sama Allah Ta'ala? Dia sudah ditumbuhkan rasa harap kepada Allah Ta'ala? itu dilihat sama Rasulullah SAW. Rupanya orang ini baru kenal Islam. Akhirnya ketika para sahabat pengen mengingkari kata Rasulullah SAW, biarkan biarkan biarkan. Sampai selesai kencing, kemudian baru dipanggil pelan-pelan, para sahabat suruh menyiram kencingnya, sehingga dakwahnya luar biasa. Demikian juga ada seorang sahabat yang berbicara ketika sholat, <coughs> Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu dia sholat. Ketika dia sholat, ada orang bersin, maka dia doakan, Ya Allah. Kenapa? Karena waktu itu sholat masih boleh ngobrol. Belum ada larangan waktu itu. Dan sahabat itu belum tahu kalau dilarang. Akhirnya sama para sahabat yang lain ditegur. Supaya diam orang ini. Sampai malah ngomong lagi orang itu. Kenapa kalian malah lihat saya sholat itu? Tegur lagi sama para sahabat. Akhirnya ketika selesai kata sahabat ini mengatakan demi Allah. Saya tidak pernah melihat orang yang paling sabar, pendidik terbaik kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Beliau tidak marah kepada saya, beliau juga tidak pernah menghardik saya, tetapi beliau cuma memanggil saya dengan kalimat yang baik sekali, mengatakan wahai Muawiyah, apakah kamu nggak tahu bahwasanya sholat itu sudah dilarang untuk berbicara? Ini sudah dilarang tidak dibolehkan lagi. Allah Taala sudah berfirman, wa qumu lillahi qanitin berdirilah untuk sholat dalam kondisi diam. Dan sholat itu semuanya untuk berpikir kepada Allah Ta'ala, bukan untuk omongan, omongan seperti ini, ucapan manusia seperti ini. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, metode dakwahnya Rasulullah SAW itu sangat bagus sekali. Sehingga dakwah Islam itu tersebar di waktu itu sampai orang-orang berbondong-bondong masuk Islam itu karena akhlak. Bukan karena ceramah. Oleh karena itu kita perlu kita pahami juga di dalam masalah Eh, dakwah itu yang terpenting adalah sikap kita. Terkadang satu kalimat yang benar, ada kalimat benar, diucapkan dengan penuh kelembutan, berbeda dengan kalimat benar yang diucapkan dengan penuh kekasaran. Itu beda sekali. Walaupun benar yang disampaikan. Misalkan gini, saya contohkan misalkan ada orang yang keliru ketika di masjid. Kita mengatakan, mas ini kan masjid, ini bukan layak untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang lebih bisa menerima kalimat yang benar diungkapkan dengan kalimat yang bijak itu bisa masuk ke hati. Berbeda dengan mengatakan oh, dasar orang nggak punya otak ini masjid ini kamu malah kayak gini kayak gini di masjid. Seperti ini beda. Walaupun itu benar memang itu masjid layak untuk dihormati, tetapi dengan kalimat yang seperti ini gak bisa diterima oleh hati. Oleh karena itu terkadang yang membuat dakwah kita itu nggak diterima oleh masyarakat itu bukan karena kebenaran, yang kita sampaikan benar. Tetapi kenapa ditolak oleh masyarakat? Karena cara penyampaian yang tidak tepat. Maka dari itu perlu kita belajar lagi bagaimana metode dakwah itu perlu kita pelajari. Kalau kita perhatikan subhanallah sekarang bukan hanya orang kafir yang menjalankan sistem seperti ini. Sekarang hampir eh, orang-orang uh, yang bisnis menjual jasa itu kebanyakan pakainya kayak gini juga. Seperti perhotelan, demikian juga sales. Ini hampir mayoritas pakai sistemnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Bagaimana berwajah ceria, walaupun dia sedang ada masalah. Ketemu sama orang, nawarkan, mesti wajahnya berceria. Orang-orang yang menjual jasa sekarang seperti itu. Kenapa? Karena lebih bisa diterima oleh hati. Orang itu kalau sudah dilos-los dengan kalimat yang baik, dideketi terus, tetap lurus juga hatinya. Coba kalau kita lihat orang-orang sales itu, datang ke kita nawarkan barang, kita sudah nggak mau terus didekati terus diusap-usap ke apa badan kita dipejeti akhirnya luluh juga kita itu padahal cuma jual barang apalagi kita mau berdakwah kepada Allah taala kita harus siap berkorban terkadang kita itu harus bermuka ceria ketemu dengan orang walaupun dia berbuat dosa dan maksiat atau terkadang dia itu musuh kita kita lembuti tetap dia itu punya hati sehingga cara dakwah yang terbaik itu memang kita itu mendekati hati. Kalau sudah hati yang kita deketi, itu pasti akan dulu hatinya. Tetapi kalau cuma telinga saja yang kita deketi, orang itu yang penting dengar kalimat kita, tapi tidak bisa masuk ke hati, pasti orang itu bahkan akan menolak dakwah kita ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Kalian jangan remehkan kebaikan. Walau antal ko akho kabiwajin tolik. Walaupun cuma sekedar engkau berjumpa dengan saudara kamu itu dengan wajah yang berseri-seri. Oleh itu berarti aura muka kalau kita itu berjumpa dengan saudara kita itu harus kita latih. Dan itu perlu latihan. Dan itu perlu latihan. Kenapa? Karena karakter seperti ini itu ada yang muncul karena bawaan. Ada orang itu sejak kecil itu kalau ketemu sama orang mesti meringis. Itu mesti kayak gitu. Itu sudah bawaan dia. Sehingga mukanya orang itu itu senang orang itu lihat. Tapi ada orang yang mukanya itu senang sebenarnya. Dia pengen mengungkapkan kegembiraan kepada orang lain, tapi nggak bisa. Jadi walaupun ketemu dia nggak ada masalah, tapi tetap mukanya itu cemberut. Itu sudah kebiasaan seperti itu. Terus bagaimana? Dilatih. Bisa. Itu di perusahaan-perusahaan jasa itu, itu ada training kepada karyawannya. Bagaimana supaya mukanya itu ceria. Itu latihan mereka lama. Mereka itu latihan lama sekali mereka berlatih itu seperti itu akhlak kita, kita juga perlu seperti itu. Terkadang kita itu orangnya nggak bisa bermuka ceria itu nggak bisa. Padahal hati kita itu nggak ada masalah. Cuma muka saja yang nggak bisa dilatih untuk bermuka ceria. Nah terus bagaimana kalau seperti ini? Ya harus kita latih. Oleh karena itu maksudnya ini amal yang sangat mulia dan utama ini jangan kita remehkan. Kita buat kesan di masyarakat itu bahwasanya orang yang berjenggot semakin jenggotnya panjang, semakin bersiri-siri wajahnya. Nah, itu harus kita bikin kesan seperti itu. Kenapa? Karena sekarang kesannya di masyarakat itu semakin jenggotnya panjang, semakin sangar wajahnya. Dan nah, itu terjadi, itu itu ada di masyarakat. Oleh karena itu orang masyarakat sudah lihat jenggotnya saja takut, muka kita cemberut lagi tambah menakutkan. Oleh karena itu orang mesti akan mencela jenggotnya. Wis memang orang jenggotan itu mesti wajahnya serem-serem. Eh. Kenapa serem-serem? Karena kita nggak bisa ber, bersosialisasi itu kita nggak bisa. Demikian juga wanita yang bercadar, kesannya itu semakin wanita itu cadaran yaitu jilbabnya semakin ketat, mesti semakin tertutup, semakin susah diajak ngobrol, serius, dan yang lainnya. Itu kesan di masyarakat dan memang terjadi. Mereka, orang masyarakat itu bisa tahu seperti itu kenapa? Karena olah satu orang, dua orang, tiga orang yang membuat syiar-syiar Islam itu, itu perbuatannya seperti itu. Akhirnya nanti ter terkenal setelah itu. Oh jenggotan, aduh ketemu sama jenggotan lagi. Ngobrol susah saya, kayak ngobrol sama patung saya kalau ketemu sama jenggotan itu. Nggak bisa tersenyum, nggak bisa diajak apa canda nggak bisa misalnya kalau jenggotan itu. Dan itu sudah kesan kayak gitu. Banyak orang ngomong kayak gitu. Maka sampai ada orang yang uh, ya dulu teman akrab, setelah itu temannya itu ngaji, kemudian jenggotan. Akhirnya mulai, aduh, kamu jenggotan, ini berat saya ngobrol sama kamu. Istrinya dalil terus nanti saya ngobrol kamu kamu gitu. Jadi itu terjadi. Memang kita ini kalau sudah terbawa kayak gitu, isinya dakwah terus dan dakwahnya itu yang penting ngomong dalil, dalil, nasihat, nasihat, nasihat. Sampai terkadang masyarakat itu risih dengan kita. Bukan berarti itu nggak baik, itu baik. Baik sekali kita menasihati dengan dalil, baik sekali. Tetapi orangnya belum tentu menerima. Kenapa? Karena kita harus melihat siapa orang yang kita dakwai. Demikian juga terkadang cara memasukkan dakwah itu bukan harus drama makanya dalil. Misalkan ketemu sama teman, eh ini sini sini, innalhamdalillah. Buka dulu pengajian dulu, kamu dengarkan ucapan saya. Bukanya pakai innalhamdalillah, nahmatu terus yang, yang Bukan waktunya untuk seperti ini. Terkadang kita ngobrol santai, setelah itu masuk dalil atau masuk nasihat. Dan nasihat itu, yang penting kalimatnya hak yang kita sampaikan Bukan berarti harus pakai dalil ayatnya loh, seperti ini ayatnya. Yang penting kalimat yang kita sampaikan itu pas kebenaran, walaupun kita nggak bawa-bawa ayat, kita nggak bawa dalil, dan kita nggak bawa-bawa yang lainnya. Oleh itu, ini metode ini memang kaku di antara kita itu, dan itu kita rasakan. Banyak di antara teman-teman kita itu kaku sekali. Orang baru ke masjid sekali, namanya orang baru ngaji pasti mungkin sholatnya itu masih belum bisa rapat itu dirasakan. Mereka orang awam. Mas, mas, mas, rapat. Oh iya, baru sekali setelah seperti ini sudah dihitung. Besok nggak akan kesini lagi, bis. Dan itu terjadi. Ini terjadi nyata di kita itu ada. Jangan ya, orang sudah ya masalah sholat, masalah apa, terkadang masalah uh, eh, sutroh atau terkadang masalah dari yang lain banyak. Orang sholat nggak pakai sutroh, banyak orang-orang masih awam, dengar kabar, oh sholat di masjid syafi'i itu kayak gini, bagus, kayak gini-gini. Akhirnya penasaran, baru penasaran. Nggak pakai sutroh, ditegur. Mas, sholat itu pakai sutroh, syaiton kalau nggak pakai sutroh nanti itu. Oh berarti juruki saya syaiton ini, ya udah pulang saja wis. Itu terjadi. Oleh karena itu maksudnya kaku dakwah kita itu kaku sekali. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu metode bagaimana cara supaya ucapan kita itu bisa di, di, dimasukkan dalam hati seseorang itu terkadang dengan cara yang santai, santun, bijak, kalimat yang bijak saja. Nabi Muhammad itu dakwahnya luar biasa bijaknya. Bijak saja belum tentu kebenaran itu diterima. Kita menyampaikan dengan penuh kelembutan, dengan penuh santun, bahasa yang paling indah kita sampaikan kebenaran, belum tentu diterima oleh hati orang. Apalagi kalimat kebenaran itu ditambah dengan ucapan kita yang kasar. Oleh itu Syalbani sering mengatakan, kebenaran itu itu diterima oleh hati itu sudah berat. Orang terima kebenaran itu luar biasa. Maka kata beliau, jangan diperberat kebenaran dengan sikap kalian yang kasar. Semakin keras sikap kita, kebenaran sudah tidak akan diterima oleh orang. Walaupun orang itu mengakui dalam hatinya itu benar. Tetapi caranya saja tidak tepat, akhirnya orang itu tidak menerima kebenaran. Ya sampai di sini mesti kita sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi